Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala setelah beliau menjelaskan tentang kejahatan orang-orang musyrikun yang mereka mengatakan Allah taala punya anak perempuan Anak perempuan Allah Ta'ala menurut mereka siapa? Para malaikat. Orang-orang Yahud juga mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Siapa itu menurut orang Yahud anak Allah Ta'ala? Uzair. Orang-orang Nasara juga mengatakan Allah Ta'ala punya anak. Siapa itu? Nisa alaihissalam. Kata mereka seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat. Fal musyrikuna wasafullah bi anna lahul banat wan nasara wasafullah bi anna laha bi anna lahu waladan wa huwa al-masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ini kemarin kita baca ya. Sudah. ana barakallahu fikum. Sekarang kita masuki hadis mengenai bahwasanya tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah taala. Enggak perlu dipertanyakan lagi dulu sebelum Allah taala apa ya? Itu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita enggak perlu sok tahu dan bertanya. Sebelumnya itu apa ya? Mikir-mikir, pusing, akhirnya apa? Eh, ngurung diri di dalam rumah. Eh, keluar sudah apa? Mengaku Mahdi. Allah musta'an hati-hati karena ada orang-orang seperti itu. Biasanya orang-orang terserang penyakit seperti ini orang-orang yang filsafat, punya ilmu filsafat. Kuliah ngambil jurusan filsafat, pusing kepala sudah. Paham ya? Pikir terus, wah, putar-putar karena jurusan filsafat barakallahu fikum ilmu kalam, itu ilmu yang enggak ada manfaatnya ilmu kalam itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Banyak sekali perkara-perkara yang terkadang kita kalau kita pikirkan gitu, kok bisa gitu loh. Paham ya? Kok bisa mereka itu memikirkan suatu perkara yang tidak perlu dipikirkan? Masalah apa kemarin tuh? Masalah pena, pensil, sendok dicelupkan ke gelas dan gelasnya ada air. Kok bengkok ya? Pensil yang lurus antum celupkan ke air itu kelihatan bengkok enggak itu? Nah, itu dipikir mereka. Ini bagaimana kok bisa seperti ini apa? Ini namanya kurang kerjaan. Allah mustahil seperti ini. Enggak perlu. Paham ya? Kadang orang dipikirkan dulu kenapa kenapa. Yang dipikirkan itu bagaimana caranya selamat nanti di alam kubur. Pertama, kedua di akhirat kelak. Paham ya? Karena nanti di alam kubur itu yang ditanya cuma tiga pertanyaan di antaranya. Pertanyaan yang sangat inti. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Enggak ditanya, ini bagaimana? Bagaimana ini? Biologinya bagaimana? Biogra eh, geografinya bagaimana? IPS-nya bagaimana? PPKN-nya enggak tanya. Paham ya? Ja Zaidun, ra'aitu Zaidan enggak ditanya. Ya ditanya apa? Man rabbuk, man nabiyyuk, madinuk. Allah musta'an. Kita lihat. Kama annahu la nihayata lahu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fa yaqul la bidayata lahu subhanahu wa ta'ala kama annahu la nihayata lahu. Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada permulaan, tidak ada berakhir juga. Jadi enggak perlu kita bayang-bayangkan intinya Allah taala zat yang maha pertama jadi yang paling terakhir sudah. Enggak ada lagi yang sebelum Allah taala. Nah, kita lihat Fayaqul dahulu Rasulullah SAW senantiasa berdoa dan berkata, "Antal awalu falaisa qabalaka syai'." Engkau adalah dat yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhir dan engkau adalah zat yang paling terakhir falaisa ba'daka syai' tidak ada sesuatu apapun setelahmu wa anta dzahir falaisa fawqaka syai' dan engkau adalah zat yang maha tinggi tidak ada di atasmu sesuatu apapun Allah Subhanahu wa taala wa antal batin falaisa dunaka syai' mengenai al batin para ulama berbeda pendapat penafsirannya paham ya ada yang menafsirkan engkau adalah zat yang paling dekat dengan hambanya tidak ada satu, satu sesuatu apapun yang lebih dekat daripada engkau ya Allah. Apa maksudnya ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan batin itu adalah bawatinul umur. Maksudnya maksudnya maksudnya engkau adalah zat yang paling tahu tentang rahasia-rahasia, perkara-perkara yang tidak nampak dan tidak ada satupun yang lebih mengetahui daripada engkau ya Allah. Apa maksudnya ya? Ayo barakallahu Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Hadhi sifatullah jalla wa ala fa huwa awwalun bila bidayah, daimun bila nihayah. Subhanahu wa ta'ala ini kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pertama, tidak ada permulaan dan zat yang maha terus-menerus. Tidak ada yang apa? yang mengakhiri. Maksudnya enggak ada yang setelah Allah taala itu enggak ada lagi sudah. Paham ya? Ada makhluk-makhluk Allah taala yang kekal itu ada gitu loh. Eh, makhluk-makhluk Allah taala yang kekal itu ada. Kemarin sudah sebutkan ada berapa? Lima atau enam atau eh, atau tujuh <laughs> Makhluk-makhluk Allah taala yang kekal itu ada berapa kemarin? Ada berapa Ah Husain? enam atau tujuh? Lalang. Ada enam atau tujuh? Ada delapan. Ingat-ingat. Delapan ini dihafal ya. Kalau yang belum tercatat dicatat nanti tak ulangi pantun atau puisinya karena yang namanya barakallahu fikum pengulangan itu adalah bagus sekali. Jadi antum perhatikan baik-baik. Nah, kullama takarrar apa? Takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Paham ya? Seharusnya itu. Kita lihat. Delapan makhluk tersebut terkumpul dalam pantun atau puisi. Sebutkan antum Naam, samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. Delapan perkara yang memiliki hukum kekekalan, menyeluruh pada delapan tersebut. Naam. Wal baquna fi hayzil adam. Sisanya itu berada pada lingkupan kepunahan. Sisanya, sisanya delapan ini. Huwal 'arsyu, 'arsy, wal kursi, kursi, wa narun wa jannatun, surga dan neraka. Wa ajbun, tulang ekor, wa arwahun, ruh, kadal lauhil wal qalam, lauhul mahfud dan pena. Pena ini bukan pena yang kita pegang ini bukan. Pena untuk mencatat takdir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala juga ya. Yang jelas delapan makhluk ini tidak mengalami kepunahan, tekal. Apa maksudnya ya? Ewan Sama fikum. Samaniyatun hukmul baqa'i min minal khalqi wal baquna fi al adam. Huwa al arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa 'azbun. Wa arwahun kadal lauh wal qalam. Ajbun tulang ekor itu itu enggak akan hancur. Tulang ekor itu maksudnya enggak akan punah, enggak akan sirna. Kalau seandainya hancur itu masih tulang ekor juga. Kenapa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam yakulu turab illa ajbad danat. Minhu khuliq wa fihi yurakkab." Artinya apa? Semua bani Adam itu kalau sudah dikubur, itu akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Mahum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum kecuali jasadnya para nabi dan rasul itu pun dikecualikan dan dikecualikan pula jasadnya para syuhada dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa illa semuanya hukum globalnya semua manusia itu kalau sudah terkubur dimakan oleh tanah. Mohon salah ya, kecuali tulang apa tadi? Tulang ekor. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat berikutnya qaulu ta'ala walam yulad Allah Ta'ala tidak diperanakkan hadza nafyun lisyarik wasyabih. Ini peniadaan untuk sesuatu yang apa? Yang dijadikan sekutu untuk Allah Ta'ala dan diserupakan. Li'annal walada syabihun liwalihi wa syarikun lah. Karena yang namanya anak itu serupa dengan bapaknya, serupa dengan orang tuanya dan senantiasa mengikutinya. Paham ya? Biasanya anak yang ngikutin orang tuanya ya ikut bapaknya atau ibunya, serupa dengan bapak atau ibunya atau dengan keluarganya, seperti itu. Wa aidan al-walad innama yakunu lil hajah. Kemudian anak itu pun muncul karena adanya kebutuhan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Coba kalau seandainya orang nah barakallahu fikum enggak punya enggak pengen punya anak, enggak punya enggak enggak pengen punya anak, bisa jadi dia enggak punya enggak punya anak gitu loh. Tapi orang nah barakallahu fikum secara globalnya anak itu muncul karena ada kebutuhan tadi itu. Nah, Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun an dhalik. Sedangkan Allah Ta'ala disucikan dari hal tersebut. Allah Ta'ala enggak butuh siapapun. Allah Ta'ala zat yang tunggal, tidak butuh pembantu, tidak butuh, tidak butuh teman, tidak butuh anak juga. Insya insyaAllah ya. Naam. Kita selesaikan. Dekat lagi. Naam huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah zat yang maha kaya. Hanya milik dialah apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ghaniyyun subhanahu wa taala, maka dialah zat yang maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maha kaya, maha tidak butuh anil walad, enggak butuh dari anak. Nah, amma antum, adapun kalian fa antum bihajatin lil, walad. Kalian semuanya butuh anak. Kalian semuanya butuh anak. Fal insanu alladzi laisa lahu auladun yakunu indahu ajzun wa dha'fun. Maka manusia yang dia tidak punya anak, Eh, perhatikan baik-baik manusia yang tidak punya anak itu bisa jadi dia dikatakan orang yang lemah atau enggak mampu. Seperti itu. Wa huwa bihajatin ilal aulad liyusaidu. Padahal manusia itu pada asalnya butuh pada anak-anaknya untuk membantunya. Kalau anak-anak sudah besar bantu orang tuanya, butuh gitu loh. Tapi Allah Taala enggak butuh. Allah Taala zat maha, maha tunggal, enggak butuh yang lainnya. Semuanya tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hamba-hambanya. Wa qaulu ta'ala lam yalid hadza nafyun lil bidayah. Ini ada peniadaan untuk apa? Bidayah permulaan. Allah taala zat yang maha lam yalid. Lam yalid maksudnya bagaimana? Tidak diperanakkan atau tidak beranak. Menunjukkan bahwasanya apa? Nafyun lil bidayah. Meniadakan apa? Nam al bidayah itu permulaan. Wa qaulu ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun tidak ada satupun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. al kufu ma'nahu asy-syabih. Tidak ada satupun yang serupa al-mathil yang yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala laisa lahu syabihun wala mathilun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya yang bisa menyerupai tidak pula na barakallahu fikum semisal. Aila ahada yukafi'uhu subhanahu tidak ada seorang pun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Au yusawi atau menyamainya, au yusabihu atau menyerupainya, au yumathilu atau semisal dengannya abadan selama-lamanya enggak ada. Sudah kita lewati kemarin ya. Kalau sama dari sisi nama itu jelas gitu loh. Tasbih fil asma. Nah, barakallahu fikum la ba's Paham ya? Sama serupa dari nama itu enggak masalah. Namanya sama, cuman hakikatnya ber berbeda. Apa kaidahnya kemarin? Kaidahnya apa kaidahnya antum? Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Naam. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dawati wal haqa'iq. Itu kaidah penting itu. Mafhum Abdullah? Mafhum? Ayo enam. Sama dari sisi nama itu enggak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Ingat-ingat kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mafhum insyaallah ini ya. Namanya sama. Eh? Mas Mas siapa? Mas Indro. Hayakallah. Misalkan antum jumpai ada madu, orang jual madu, sama-sama namanya madu, tapi kan madunya lain. Yang ini madu asli misalkan, yang ini madu campuran, sama-sama madu. Paham ya? Tapi hakikatnya lain. Ya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan nggak? Memiliki tangan. Allah taala disifati Nah barakallahu fikum Allah taala memiliki tangan. Manusia juga punya tangan, tapi hakikatnya berbeda gitu loh. Jangan disamakan dengan tangan makhluk. Sama-sama makhluk aja kita jumpai banyak yang sama tapi beda. Paham ya? Seperti apa kemarin tuh? Eh, gajah secara globalnya. Gajah itu punya tangan kan itu? Punya kaki juga kan? Nah, punya tangan. Jangkrik yang kecil itu pun juga punya tangan, tapi sama-sama tangan namanya. Hakikatnya sama atau beda? Beda. Tangan gajah besar, tangan jangkrik kecil. Sama-sama tangan gitu loh, hakikatnya berbeda. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Allah musta'an. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa qala ta'ala laisa kamitsli syai' Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, fa hadza nafyun lil masil wasyabih wan nadhir. Ini adalah peniadaan untuk sesuatu yang menyerupai yang nam semisal atau yang dikatakan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samia? Apakah kau mengetahui ada bagi Allah taala sesuatu yang sepadan, setanding? Ai hal ta'lamu ahadan yusawi subhanahu wa yusami ala haqiqatin? alal haqiqati? Apakah kamu tahu ada seorang yang menyamai Allah taala dan juga menyetarai Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya? walaisa ma'nahu la yatasamma ahadun bismihi ini. Perhatikan ini, penting sekali ini ya. Bukan maknanya bahwasanya enggak ada seorang pun yang bernama dengan namanya ada gitu loh. Orang yang bernama dengan nama Allah taala itu ada. Dan ada yang diperbolehkan, ada yang harus dimudhaf-mudhaf ilaihkan. Paham ya? Ada yang diperbolehkan, ada yang harus dimudhafkan kepada yang lainnya. Kita lihat kal kal malik wal aziz mas mukanya sih ismi malik boleh paham ya nah tapi kalau seandainya na barakallahu fikum dia menggunakan nama seperti ar-rahman ar-rahim itu harus kata lafaz abdu abdurrahman abdurrahim Apa maksudnya itu ya tapi kalau sifat yang nama, nama yang sifatnya umum tapi hakikatnya berbeda seperti malik aziz paham ya nah ini bisa walaupun antum tanpa mudhaf kan enggak masalah paham ya Nah barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Cuman biasanya nah barakallahu fikum tanpa al biasanya. Malikun atau azizun gitu biasanya. Tapi kalau al-malik al-aziz itu aksannya nah pakai abdu, Abdul Malik, Abdul Aziz. Mohon ya. Ayo nah barakallahu fikum. Yang terakhir, fa qaulun nadim rahimahullahu taala wa laysa mauludin wa laysa walidin. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hadza ma'khudun min surat al-Ikhlas. Ini diambil dari surat al-Ikhlas yang mana Al-Ikhlas surat tersebut diawali dengan apa? Qul huwallahu ahad. Allati fiha isbatul ahadiyah. Yang mana di dalam surat Al-Ikhlas terkandung apa penetapan al-ahadiyah, sifat tunggal bagi Allah taala. Was-samadiyah lillah azza wa jalla. Samadiyah itu apa? Samadiyah itu bergantungnya semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala wa nafyul walad wal walid anhu subhanahu dan juga meniadakan anak serta meniadakan orang tua dari Allah Subhanahu wa taala wa nafyul musyabahah wal misliyah lahu subhanahu wa taala fala yushbihuhu syai'un min khalqihi kemudian juga meniadakan keserupaan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala maka enggak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan